Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah tiga landasan pokok yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan rukun yang yang ketiga dari tingkatan-tingkatan iman, dari tingkatan-tingkatan Islam. Disebutkan dalam hadis Jibril alaihissalam ketika beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, demikian juga iman, kemudian ihsan. Dan kita akan menyebutkan tingkatan yang ketiga yaitu ihsan. Tingkatan yang pertama sebagian para ulama yaitu rukun Islam yang di situ ada lima seorang bersadat kemudian sholat zakat puasa demikian juga haji kemudian tingkatan yang kedua yaitu iman yang di situ rukun iman yang enam beriman kepada Allah kemudian malaikatnya kitab-kitabnya rasul-rasulnya kemudian beriman kepada hari akhir dan kepada al-qadha al qadar Kemudian yang terakhir adalah alisan tingkatan yang paling tinggi. Yang itu adalah tingkatan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa beliau menyusun buku ini yakni al usulul Salasah tiga landasan pokok tiga pondasi yang penting yaitu mengenal Allah yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian yang kedua mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya kemudian ketiga mengenal Nabi Muhammad SAW. Dan tiga perkara ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita semua di alam kubur, sebagaimana telah lewat pembahasannya. Ada beberapa permasalahan pertama mengenai Allah Subhanahu Wa Taala sudah kita sebutkan ma'rifatul abdi Robbahu yang di situ melingkupi mengenai Allah Subhanahu Wa Taala tentang tauhid Rubiyah kemudian tauhid uluhiyah dan tauhid asma sifat telah lewat pembahasannya. Sedang kita sekarang masih dalam bahasan usul atau pokok yang kedua, pondasi yang kedua yaitu mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, ma'rifatul dinil Islam. Bila dilah yang melingkupi mengenal Islam itu sebagaimana dalam hadis Jibril yang telah lewat tadi disebutkan yaitu tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Adapun Islam sudah kita bahas tentang rukun Islam yang lima, kemudian juga tentang keimanan yang itu berkaitan dengan rukun iman yang enam. Terakhir kita sebutkan tentang keimanan terhadap al-qada wal qadar. Dan sekarang kita masuk dalam bahasan tingkatan yang ketiga dari mengenal agama Islam dengan dalilnya yaitu alisan. Sebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab taala al-martabatu salisah. Tingkatan yang ketiga. Sebagaimana telah kita sebutkan bahwa tingkatan yang paling rendah yaitu Islam dan di atas adalah iman dan di atasnya lagi adalah ihsan. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, qalatil arabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Berkata orang-orang Arab, orang-orang pedalaman, amanna kami telah beriman. Demikian, ini mereka mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanah. Waqalatil arabu amana. Kullam tu'minu. Katakan Muhammad, kalian belum beriman. Belum sampai. Ya, iman itu. Walam mayatkulil iman fi Dan belum masuk iman itu dalam hati-hati kalian. Ini menunjukkan bahwa tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Karena Islam itu adalah amalan-amalan dohir, amalan yang tampak. Kalau kita perhatikan dari rukun Islam yang lima itu, amalan-amalan yang dohir, yang tampak. Sehingga boleh jadi seorang dia itu bersyahadat tapi dia itu munafik karena belum masuk ya keimanan itu dalam hati orang tersebut. Dia menampakkan keislaman karena takut untuk kemudian diperangi atau semisalnya. Dan tingkatan yang paling tinggi ya setelah Islam dan iman yaitu ihsan. Setiap orang yang beriman maka dia adalah orang yang muslim. Tapi tidak setiap orang yang muslim maka dia itu orang yang beriman. Demikian juga tingkatan yang paling tinggi yaitu alisan. Sebutkan di sini oleh beliau Allah Taala alisan ruknun wahidun. Ihsan itu rukunnya satu saja. Adapun rukun Islam maka ada lima, rukun iman dan enam, adapun ihsan rukunnya adalah satu. Tiangnya, tonggaknya itu satu. Wahwa dia adalah ini belum menyebutkan ini sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti akan disebutkan juga hadis Jibril alaihissalam. itu apa? Rukun dari ihsan. Anta anak ka'annaka tarahu. ilam takun tarahu ya yaraka. Walaupun nanti semuanya para ulama bahwa dari definisi ini, dari ihsan ini, di situ ada dua tingkatan sendiri. Ihsan diri ada dua tingkatan. Yang pertama disukani di sini oleh beliau dari hadis Jibril, "Ihsan adalah antak allah engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala." kata rohu seakan-akan kau melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari solat, zakat, puasa, demikian juga yang lain amalan-amalan yang soleh, sedekah dan sebagainya berjihad dalam keadaan dia itu apa? Seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwa dia beribadah itu dalam keadaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini derajat yang tinggi. Jadi seakan-akan dia itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu, maka apabila engkau tidak melihat Allah, melihat dia, fa illam takun tarahu, fa inna yaraka, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ini di sini belum menyebutkan definisi dari ihsan bahwa seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah apabila dia tidak melihat Allah maka sungguhnya Allah melihat dia. Mereka para ulama menjelaskan tentang ihsan ini ya untuk lebih mudah dipahami. Ihsan sendiri secara bahasa oleh Syekh Utsaimin di ya secara Al-Usul satu beliau menyebutkan al-ihsan didul isaah. Ihsan itu lawan dari isaah. Ihsan itu berbuat baik, lawan dari berbuat jelek. Isa'ah dari su, ini kejelekan. Ihsan itu lawan dari isa'ah. Ihsan berbuat, berbuat baik, lawannya adalah perbuatan jelek. Kemudian boleh menyebutkan definisi ihsan. Ini ada beberapa definisi, ada beberapa takrif yang hampir ber yakni hampir sama satu dengan yang lain. Ihsan menurut beliau adalah ayabdulal insan al-ma'ruf. Seseorang mengerahkan kebaikan. Wa yakuful adha. Wa yakufal adha. Demikian juga menahan dari kejelekan. Dari bahaya. Seseorang mengerahkan kebaikan. Demikian juga menahan kejelekan. Wa yabdulul ma'ruf liibadillahi. Maka di antara contohnya adalah bahwa seseorang mengarahkan kebaikan itu kepada hamba-hamba Allah. Bimalihi di dalam hartanya, wajahi dan kedudukannya, wa ilmihi dan ilmunya, wa badanihi dan badannya. Ini demikian. Ya menurut beliau bahwa nama ihsan itu adalah seseorang mengarahkan kebaikan Seorang menumpahkan kebaikan, memberikan kebaikan dan menahan kejelekan pada diri dia. Maka bentuk memberikan kebaikan kepada hamba-hamba Allah dengan apa? Dengan ya harta yang dia miliki. Demikian juga kedudukan dia miliki, demikian juga ilmunya, demikian juga badannya. Kemudian dicontohkan bentuk ya berbuat baik kepada hamba-hamba Allah dengan harta, bersedekah. Kemudian dengan ya kedudukan dia Ya, ini untuk kemudian memberikan syafaat pada orang lain. Kalau dengan kedudukan dia, dia punya kedudukan yang tinggi, memberikan syafaat. Ya, seorang umpamanya tidak bisa untuk membangun masjid umpamanya. Kemudian dia mempunyai teman yang baik, memberikan syafaat agar bisa membangun masjid di tempat tersebut. Syafaat ini perantara. Kemudian juga dengan ilmunya, berbuat baik dengan mengajar orang, mengajar orang kebaikan dengan ilmu yang dia miliki dengan badan berbuat baik kepada manusia dengan badan ya ini dengan membantu orang lain. Ya demikian. Kemudian juga disebutkan untuk ya berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat ihsan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya ini yang disebutkan tadi, anta mudah Allah annaka tarahu fa ilam takun tarahu inu yaraka. Sebenarnya menyebutkan definisi ihsan ya. Di dalam Jami'ul Malikam disebutkan oleh Ibnu Rajab taala ketika menjelaskan hadis Jibril ini tentang definisi ya ihsan Beliau menyebutkan yusiru ila anal abda ya'budullah ta'ala ala hadis sifah. Mengisarkan bahwa seorang itu ketika beribadah pada Allah hendaknya dengan sifat ini. Wahya istihdar qurbihi yaitu menghadirkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena rohu seakan-akan dia melihat Allah. Ini seseorang ketika beribadah menghadirkan dirinya itu, menghadirkan hatinya itu bahwa dia itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. dzalika yujibul khosyah. Yang demikian itu menimbulkan rasa takut. Wal haibah. Demikian juga keibawaan wa ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ini kalau menurut beliau Allah taala ihsan itu adalah seorang menghadirkan dirinya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini bahwa Allah itu dekat dengan dia. Bahwa Allah itu melihat dia sehingga menimbulkan rasa takut dan pengagungan itu ya. Ini bisa ditulis definisi ihsan berikutnya tarif ihsan. Ihsan itu apa? Yaitu seseorang beribadah kepada Allah dengan menghadirkan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia melihat Allah yang menimbulkan rasa takut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyebutkan juga <clears throat> ihsan Ihsan ini adalah hadi mansilatu tujibu ta'dimillah. Derajat ihsan itu mengandung pengagungan Allah. Ya, bisa ditulis ihsan itu tujibu takdimullah. Mewajibkan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bijlalihi dan membesarkannya. Jadi nama ihsan itu adalah mengagungkan Allah. Wa tarkil ma'asi dan meninggalkan maksiatan. Wal jiddu fi dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Jadi ihsan di sini semua oleh sebagian ulama bahwa derajat ini adalah derajat manzilah, tingkatan yang dia itu menghasilkan mengagungkan Allah. Mewajibkan untuk dia mengagungkan Allah. Membesarkan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah Watarkul ma'asi meninggalkan kemaksiatan. Kalau orang itu adalah seorang yang sudah sampai tingkatan ihsan, maka dia mengagungkan Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan maksiatan. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh wal jaddu fitah, bersungguh-sungguh dalam taat. Ini ihsan. Ini lebih mudah dipahami. Ya bisa ditulis bahwa ihsan itu adalah derajat yang menimbulkan pengagungan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam diri dia itu bahwa Allah Allah SWT itu adalah zat yang maha agung. Perintah-perintah Allah dia dahulukan daripada yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah meninggal kemaksiatan. Kalau belum sampai meninggal kemaksiatan belum pada tingkatan dia itu apa? Ehsan. Kemudian yang membedakan dari yang lain yaitu apa? Wal jaddu fitoah bersungguh-sungguh dalam ketaatan. Itu ehsan. Bukan sekedar kemudian melakukan amalan begitu saja tidak, tapi bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh ya untuk melakukan amalan itu. Yang paling ikhlas demikian juga yang paling sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ini ini definisi demikian. Ibnu Taimiyah kalau beliau menyebutkan ya di sebagian tulisan beliau sebagian membuat judul Al Iman Al Ausat Syarh Hadis Jibril salam ini dikumpulkan dari tulisan Ibn Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa kemudian dicetak di satu buku kecil Al-Iman Al-Ausat Syarah Hadis Jibril yang nanti akan disebutkan tentang dalil permasalahan ini ya beliau menyebutkan Qad gila ada yang mengatakan ihsan itu adalah innal ihsan wal ikhlas ihsan ya ikhlas wa tahqiq dan benar ya menurut beliau Allah taala ihsan itu adalah apa Anal ihsan yatanawwalu ikhlas wa ghairuhu. Ihsan itu masuk di dalamnya ikhlas dan selainnya. Wal ihsan yujma'u kamal ikhlas lillah. Dikumpulkan kesempurnaan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. Jadi wal ihsan yajma'u kamal ikhlas lillah. Mengumpulkan ihsan itu mengumpulkan kesempurnaan ikhlas untuk Allah saja. Wa yajma'ul ityan bil fi'li husn alladhi yuhibbuhu Allah taala dan mengumpulkan mendatangkan perbuatan yang baik yang Allah cintai. Jadi menurut beliau namanya ihsan itu adalah apa? Masuk di situ ikhlas. Demikian juga sempurna keikhlasan. Demikian juga mendatangkan perbuatan baik yang Allah cintai. Ihsan itu adalah melakukan perbuatan baik yang Allah cintai. Ya itu. Ini masing-masing harus mirip ya tentang definisi ihsan ini. Dan yang paling jelas tadi bahwa ihsan itu adalah seorang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan. Kemudian apa meninggalkan kemaksiatan, kemudian bersungguh-sungguh dalam ketaatan tersebut. Dan disebutkan dalam hadis ya tentang ihsan ini yang kemudian disebutkan bahwa dari situ rukunnya satu ya yaitu antabudallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa inu yaraka. Kalau kita perhatikan tingkatan ya atau lafaz ini maka di situ ada dua keadaan dari hamba. Sehingga Syekh Utsaimin belum menyebutkan di sini <clears throat> wa amma binisbah lil lisan fi ibadatilah adapun berbuat baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan dalam beribadah kepada Allah Fa anta abudahullah kata tarahu. Untuk engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan ini adalah tingkatan yang tinggi. Ya. Hadi darajah indah rabba bisuluk. Ya, jadi derajat-derajat ini menurut orang-orang arbab suluk. Orang-orang yang berbicara tentang masalah suluk peribadahan, suluk. Jadi ini adalah suatu ungkapan yang digunakan oleh para ulama kita juga bukan hanya orang-orang sufi ya di situ ada torikoh dan sebagainya maka ini adalah tidak ada datang datang Nabi SAW torikoh tapi suluk ya mereka mengenal masalah ini masalah-masalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi dari lafaz anta budaula karena anak tarahu fa innahu fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka di sini ada dua tingkatan sebenarnya tingkatan yang pertama lebih tinggi jadi ihsan ini ya disebutkan engkau menyembah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah ini tingkatan yang paling tinggi di bawahnya fa'ilam takun taro inu yaraka ini di bawahnya bagaimana ini ya disebutkan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah yaitu apa ibadatul insan rabbahu ka'anahu yarahu ibadah seorang kepada Rabbnya kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan dia melihatnya ibadatu tolab wa syauq wa ibadati tolak wa syauq yajidul insan min nafsihi hasan Aliha. Ini ibadah dalam keadaan dia mencari dan rindu. Jadi tingkatan ya ihsan ini terbagi jadi dua. Ya, bisa ditulis tingkatan ihsan sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama tingkatan yang paling tinggi yaitu apa? Seseorang itu beribadah kepada Allah dalam keadaan mencari. Mencari dan cinta. Ini ibadah yang yang mulia. Ibadah talab wa syauq. Ibadah seorang itu mencari Allah SWT. Dalam keadaan juga dia syauq rindu. Seseorang yang punya dua tingkatan ini, yang punya apa? E, rasa seperti ini, merasa bahwa dia itu mencari Allah demikian juga rindu, ya akan menghasilkan hasan alihah anjuran untuk melakukan ibadah tersebut. Li'annahu yadlubu hadzal ladzi yuhibbu, karena dia akan mencari apa yang dia cintai. Dia akan mencari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya ya dia melakukan salat malam, biasanya dia melakukan salat duha, demikian juga biasanya umpamanya melakukan puasa. Ya. Kemudian dia tidak melakukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia rindu untuk melakukan hal tersebut. Jadi kebutuhan yang ada pada diri dia. Ya, tolap dia mencari. Derajat ihsan sendiri ya tingkatan yang tinggi ini itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah seorang itu beribadah dalam keadaan apa? Mencari Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Anta budallah karena kata roh engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kenikmatan yang paling tinggi nanti di surga adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ya orang-orang beriman di waktu tersebut nanti di surga dalam keadaan apa? Berseri-seri. Nadhirah dengan dot. Ila rabbiha nadhirah dengan dot. Kepada Allah Subhanahu wa taala mereka melihat. Ini tingkatan yang ini adalah e, eh, nikmatan yang besar yang didapat oleh penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka menyebutkan ya di dalam tafsir apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an lilladzina ahsanul husna wa ziyadah untuk orang-orang yang baik lilladzina ahsanu orang-orang yang baik orang-orang yang berbuat ihsan husna ya ini surga wa ziyadah dan tambahan apa tambahannya melihat Allah Subhanahu wa taala ini ya jadi derajat ihsan ini ya derajat yang mulia ini martabat yang paling tinggi ini di atas Islam dan di atas iman ini sendiri apa terbagi menjadi dua yang pertama adalah orang yang beribadah dalam keadaan apa dia rindu. Dalam keadaan dia rindu pada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dia mencari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menimbulkan dia itu hasan terus. Terus dalam keadaan mencari. Ya, demikian juga menganjurkan dirinya, diri dia sendiri untuk terus beribadah pada Allah. Kenapa? Karena dia mencari, mencari sesuatu yang dia cintai. Bahwa ya budu kanu ya roh. Maka dia beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Bayak suduhu Wayunibu ilaih maka dia mencari Allah. Ya, apa yang dia maksud itu. Dan kembali kepada Allah. Wa yataqarabu ilaihi. Dan mendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, paham? Ya, jadi tingkatan ihsan sendiri ada dua. Yang pertama adalah tadi, beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Yang itu adalah ibadah tolap wa syauq. Ibadah yang dia itu mencari Allah. Ibadah yang dia itu adalah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia makrifat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi kemudian dalam keadaan dia itu ingin menyelesaikan kewajiban-kewajiban tidak, tapi dia sendiri butuh. Paham? Kalau kita bisa memahami dari hadis ini, menimbulkan seorang itu apa? Butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia kemudian ah aku melakukan ibadah ini karena ini wajib. Ya, aku meninggalkan maksiat ini karena aku takut dari dosa Allah. Dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak, lebih dari tinggi, lebih tinggi dari itu. Yaitu apa? Dia butuh pada Allah. Ibadah tolak dia mencari Allah wasyok dan rindu. Ya, demikian. Kemudian disebutkan oleh sang Utsaimin, lafaz yang berikutnya fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak melihat Allah, maka sungguhnya Allah melihat engkau. Maka seperti ini, ya bisa ditulis tingkatan yang kedua dari ihsan. Hadi ibadatul harab. Ini adalah ibadah seorang yang dia itu lari wal khauf. Ya. Dan takut. Ya, ibadah orang yang dia itu takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, jadi ibadah seseorang yang dia itu takut. Walihada kana hadil martabah ya fil ihsan. Ini adalah tingkatan yang kedua dari ihsan. Ihsan sendiri ada dua tingkatan. Inilah tingkatan yang kedua di bawah yang pertama tadi. Ya. Idza lam takun ta'budallah Ya tak budung Allah karena kata kalau engkau enggak mampu untuk beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah wa tatlubu dan kau mencari Allah wa tahuzun nafsun musul ilahi dan menganjurkan jiwa untuk sampai kepada Allah kalau belum sampai kamu tingkatan seperti ini fa'budhu ka'annahu huwal ladzi yaraka maka ibadahlah kepada Allah ya yang mana engkau merasa ya bahwa Allah melihat engkau ya demikian <clears throat> Fatak budhu ibadat khaif maka beribadah kepada Allah ibadah seorang yang takut harib min adabihi, lari dari adab Allah Subhanahu wa taala. Wa darajah dan tingkatan ini indah arbabil suluk yang tadi kita sebutkan di sisi orang-orang yang ya membahas tentang masalah suluk ya jalan-jalan untuk menuju Allah adna min darajatil ula lebih rendah dari derajat yang pertama ini ya jadi anta budaulah karena tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka di sini ada dua tingkatan ternyata yang pertama apa? Seseorang beribadah kepada Allah dalam dia butuh, dalam dan dia itu rindu pada Allah. Di tingkatan yang paling tinggi. Dia sendiri yang butuh kepada Allah SWT. Tidak akan ada pada diri dia itu maksud yang lain. Dari pandangan manusia, pujian manusia. Enggak, karena dia butuh kepada Allah. Sedangkan tingkatan yang kedua, tingkatan orang yang beribadah kepada Allah karena lari. Lari dari adab Allah. Ya, takut dari adab Allah swt Ini tingkatan lebih rendah daripada tingkatan yang pertama. Dan disebutkan bahwa ibadah itu dibangun di atas cinta dan merendahkan diri. Ibadah itu dibangun di atas apa? Cinta kepada Allah. Dan apa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Sa'usaimin, ini syair bahkan oleh Ibnu Qayyim di Nuniyah beliau, wa ibadatu rahmani goyatu hubbihi ma'adulli abidihi huma ruknani. Ibadah kepada Ar-Rahman, ibadah kepada Allah itu Dibangun di atas dua, apa itu? Goyatu hubbihi. Puncak kecintaannya kepada Allah, cinta. Ibadah itu dibangun dari rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. abidi. Ya, dengan merendahkan ya dari seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Huma ruknani. Keduanya ini rukun di dalam ibadah. Ya, ibadah mabniyatun al hadaini amraini. Ibadah dibangun di atas dua perkara ini. Ibadah itu dibangun di dua perkara. Apa itu? Goyatul hub, puncaknya kecintaan, mencintai. Wa goyatul dul puncaknya merendahkan, yaitu merendahkan. Dengan mencintai, ya seorang itu akan mencari Allah. Dengan dia itu merendahkan, maka dia itu takut ya dari sana Allah Subhanahu wa taala. Ini semua demikian. Kemudian disebutkan ayat ya yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang ihsan ini ini sebagai tambahan untuk menjelaskan wa dalilu qaulu ta'ala dan dalilnya tentang ihsan ini ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum musinun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang mereka ini berbuat baik orang-orang ini orang-orang yang ihsan wal ladzina hum musinun Allah bersama dengan orang yang bertakwa dan Allah bersama dengan orang-orang yang ihsan, berbuat baik. Wa qalu demikian juga ucapan Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ya. Wa tawakkal 'alal azizi rahim. Tawakallah kepada Zat yang Maha Perkasa dan bijaksana. Ya, seorang itu kadang kalau mempunyai kepersak, keperkasaan, kekuatan itu biasanya apa? Dolim kan itu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyifat aziz perkasa tapi rahim. Penyayang. Ya, supaya apa? Supaya tidak ada di situ perasaan bahwa seorang yang dia itu ya perkasa kemudian dolim enggak. Tapi Allah adalah zat yang dia itu maha perkasa dan rahmat, rahim penyayang. Alladzi yaraka hina Yang melihat engkau, Allah melihat engkau Hinatakum ketika engkau berdiri salat. Nah, ya, inilah ihsan. Ya, melihat engkau ketika itu salat. Sebagaimana dalam hadis tadi. Antak budallah kana kata fa ilam takun taruh fa inu yaraka. Wa baka fi sajidin. Demikian juga Allah melihat ya roka baka berbulak-baliknya engkau. Fi sajidin bersama dengan orang-orang yang sujud. Ini ketika engkau sujud dari berdiri, itu itidal kemudian sujud kan itu. Kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian berdiri lagi setelahnya. Nah, ini kan berbulak balik Allah melihat. Inna wasamiul alim, sungguhnya Allah adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian juga surat Yunus ayat ke-61. Wa qalu dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma takunu fi sya'nin." Dan tidaklah engkau wahai Muhammad. Demikian juga kita semua di dalam suatu perkara. Wa ma minhu min Qur'an. Demikian juga tidaklah engkau membaca darinya dari Al-Qur'an. Wa la ta'maluna min amalin dan tidaklah kalian beramal dari amalan-amalan. Ya. Ya, tidaklah engkau dalam suatu perkara wa ma tatlu minhu min Qur'an dan tidaklah kalian membaca darinya dari Al-Qur'an wala ta'maluna dan tidaklah kalian ya beramal dari suatu amalan illa kunna alaikum kecuali kami keadaan kami yakni Allah Subhanahu wa taala alaikum atas kalian syuhudan menyaksikan nah ini ihsan berarti ya Fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Apabila kamu tidak melihat Allah, maka sungguh Allah melihat engkau. Kita di dunia tidak bisa melihat Allah. Di dunia ini kita tidak bisa melihat Allah. Nanti kalau di surga, ya orang-orang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi, wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah kepada Rabbnya ya melihat. Maka di sini tidaklah kita dalam suatu amalan illa kunna alaikum syuhudan kecuali kami keadaan kami atas kalian itu menyaksikan itu fiduna fi apabila tufidun ini tak malun apabila kalian beramal di dalamnya ini dalil ihsan juga ya bahwa Allah SWT menyaksikan perbuatan kita yang demikian ya kesimpulan dari pembahasan ihsan ini dan ihsan tadi bisa berupa berbuat baik kepada manusia demikian juga pada binatang bahkan di situ ada hadis ya tentang tentang ihsan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza qataltum fa ahsinu qitlah innallaha katabal ihsan ala kulli syai' sehingga Allah menuliskan mewajibkan kebaikan di dalam segala sesuatu ya innallaha katabal ihsan ala kulli syai' fa idza dabahtum fa ahsinu dibah kalau kalian menyembelih baguslah dalam menyembelih ini ihsan berbuat ihsan menyembelih saja untuk berbuat baik menyembelih dengan benar tidak dibanting, ya, demikian juga tidak disiksa dengan menggunakan apa cara yang disyariatkan. Fa tabah tumpa asinu tibah, wa kotal tumpa fa asinu qitlah apabila membunuh baguskan cara cara membunuhnya. Bahkan ketika kiswas juga ya dengan cara yang dia itu langsung langsung terbunuh. Ya, wal yuriha dukum syafratahu wal wal yuhidda ya wal yuhidda alaikum syafratahu wal yurih hatahu Nah, demikian. Demikian Allah sebutkan. Sampai dalam hal menyembelih. Inna Allah kata bal ihsan ala kulli syai' fa idza dabahtum fa asinu dhibah wa idza qataltum fa asinu qitlah wal yahda ahadukum syafratahu. Tajamkan salah seorang kalian itu syafratahu, pisaunya. Wal yurih dabihatahu dan disenang-senangkan. Ya, disenangkan jangan disiksa. Ya, binatang yang dia sembelih. Dabihanya itu. Ini dalam hal binatang saja. Demikian juga dengan hamba-hamba Allah yang disebutkan dengan harta yang dia miliki, ya kedudukan dia miliki. <clears throat> Demikian juga yaitu di dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian menyebutkan ya disebutkan oleh Ibnu Taimiyah juga di, di buku panjang lebar belum menyebutkan tentang hadis Jibril. Kemudian dibahas tentang ihsan ini wa muraqabatullah yasir al matruf fi jami' ahwal abad. Ihsan sendiri itu adalah muraqabah sehingga Imam Nawawi boleh menyebutkan di Riyadhus Salin bab muraqabah. Mendekatkan diri seorang itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah ya seseorang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala yasirul matrub itu adalah rahasia yang dicari fi jami awali abad di dalam semua keadaan-keadaan hamba. Muraqabah, kedudukan yang mulia. Seorang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam Abu Zakaria Yahya Nawawi Imam Nawawi boleh mengatakan, Ibnu Taimiyah mengambil juga mendapatkan Imam Nawawi. Ruwina an Abi Qasim kami meriwayatkan dari Abu Qasim Al-Qushairi anhu qala Sungguh beliau mengatakan Su'ila Fudil bin Iyad Fudil bin Iyad ditanya Dia beluakum ayyukum asunu amala Untuk Allah menyebah kalian siapa yang paling bagus amalannya Apa tafsirnya Yang paling bagus amalan Ya bisa ditulis Di surat Al-Mulk Allah mencoba kalian Untuk mengetahui siapa yang paling bagus amalannya Qala akhlasuhu aswabu. Ini sering diulang-ulang yang paling bagus amalannya adalah yang paling ikhlas dan paling benar. Ya itu. Bukan paling banyak. Amalan yang paling Allah cintai bukan paling banyak, tapi yang paling ikhlas dan paling benar. ya itu. Tentu saja kalau kemudian banyak lebih bagus lagi, tapi harus dibangun di atas apa? Ikhlas dan sesuai dengan contoh Nabi. Itu. Ini yang paling bagus amalannya yang paling ikhlas dan paling benar. Dikatakan apa yang paling ikhlas dan paling benarnya. Faqala inal amal la yakunu makbulan hatta yakunu kholisan. Sawaban. Sungguh amalan tidak diterima sampai dia itu ikhlas dan benar. Fal kholis maka adalah ikhlas itu adalah apa? Yang dia itu untuk Allah. Wa soab maka ala sunnati Rasulillah. Soab yang benar adalah selama sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yaitu. Kemudian juga disebutkan definisi ikhlas yang lain. Ya insyaallah demikian pembahasan tentang ihsan masih banyak sebenarnya. Ya, tapi kita cukupkan di sini. Yang intinya adalah seorang beribadah ya kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah apabila dia itu tidak melihat Allah maka Allah melihat dia. Dari situ ada dua tingkatan ihsan sendiri. Pertama adalah tingkatan ibadah seorang yang dia itu adalah tolak wasyauq. Ini tingkatan yang mulia. Dia beribadah pada Allah dengan badan mencari Allah SWT. Dialah yang butuh pada Allah. Ya, dia butuh pada Allah Subhanahu wa taala, merasa kehilangan kalau tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Rindu. Terus akan terus dia itu beribadah pada Allah. Yang kedua adalah harap. Demikian juga khauf. Harap ini lari dari adab Allah. Khauf takut dari adab Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian kita baca ya qawaid al-fiqhiyah.